Ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah Al-Muyassar oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala. Sekarang kita masuk pada poin 86 Al-Imam At-Tahawi rahimullah berkata, "Wa af'alul ibadi khalqullah." Perbuatan-perbuatan hamba itu merupakan ciptaan Allah. Wa kasbun minal ibad. Dan itu perbuatan hamba itu sendiri. Kemudian poin berikutnya 87 Al-Imam Tahawi berkata Walam yukallifhumullahu ta'ala illa ma yutiqun dan tidaklah Allah memberikan beban kepada mereka kecuali sesuai dengan apa yang mereka mampu. Wala yutiquna illa ma kallafahum. Dan tidaklah mereka sanggup kecuali apa yang telah Allah bebankan kepada mereka. Wa huwa tafsiru la haula wala quwata illa billah. Dan itulah tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kata Imam Tahawi di sini, nakul la hilata li ahadin wa la harakata li ahadin an maksiatin illa bima'unatillah. Kita katakan tidak ada kekuatan bagi seseorang pun dan tidak ada pergerakan bagi seorang pun untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan dari Allah. Wala quwwata li ahadin ala iqamati taatillah wasabati 'alaiha illa bi taufiqillah ta'ala. Dan tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan istiqamah konsisten di atasnya kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya 88 Al Imam Tuhawi berkata wa kullun yajri bi taala wa qada'ihi wa qadarihi. Semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan takdirnya serta qadarnya. Ghalabat masyiatuhu al masyiati kullaha. Kehendak Allah menguasai segala bentuk kehendak. Wa ghalaba qada'uhu al hiyala kullaha. Dan takdir Allah menguasai, mengalahkan semua kekuatan yang ada. Yaf'alu ma Dia berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wa huwa zalimin abadan. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim sama sekali selama-lamanya. Takut dasa an kulli su'in Allah tersucikan dari segala kejelekan dan kebinasaan wa tanazzaha an kulli aibin wa sainin dan Allah tersucikan dari segala bentuk aib dan celaan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun mereka atau Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat namun mereka lah yang akan ditanya ini poin 86 sampai 88 yang disampaikan oleh Imam atau Hawi rahimallahu taala dan semuanya masih berkisar tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kita sampaikan bahwasanya di antara pembahasan yang paling banyak di dalam kitab Syarah Akidah Tahawiyah atau dalam kitab Akidah Tahawiyah berkaitan dengan masalah takdir. Meskipun disebutkan dalam tempat yang berbeda-beda, tidak dalam satu uh, urutan. Di antaranya di sini poin 86 kita baca sarahnya wa af'alul ibad kulluha khalqullah ta'ala. Kita harus meyakini bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jalla sebagaimana Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jelas, perbuatan hamba dan hamba itu sendiri merupakan ciptaan Allah. Dan sudah kita sampaikan pada waktu pembahasan e, kandungan iman kepada takdir, yaitu harus kita mengimani empat hal atau empat kandungan iman kepada takdir. Yaitu kita pertama wajib meyakini tentang ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, atau apa yang tidak akan terjadi seandainya terjadi. Allah mengetahui segala-galanya. Yang kedua, wajib mengimani adanya Alkitabah, catatan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa semua kejadian sudah termaktub tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, wajib meyakini semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wajib meyakini semuanya adalah ciptaan Allah. Kullu ma Wallahi makhluk. Setiap yang selain Allah adalah makhluk. Di antaranya perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelek maupun yang yang baik itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum minabil qadari khairihi wa syarrihi dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Artinya semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakinnaha kasbun minal ibad akan tetapi itu adalah perbuatan hamba itu sendiri. Artinya hamba itu tidak dipaksa untuk berbuat. Sekali lagi, wajib kita meyakini semua perbuatan hamba itu ciptaan Allah. Meskipun demikian, hamba ketika berbuat itu tidak dipaksa. Dia memiliki apa? Kehendak memiliki keinginan untuk berbuat. Bukan apa? Nanti akan disampaikan bukan seperti keyakinan kelompok Al-Jabariyah yang meyakini bahwasanya hamba itu dipaksa untuk berbuat. Seolah-olah dia seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, tidak punya kehendak sama sekali. Ini ucapan yang batil. Karena apa? Manusia punya kehendak dalam berbuat. Makanya Allah berfirman tentang misalnya hubungan suami istri. Allah berfirman bahwasanya fa'tu harsakum anna itu Datangilah ladang kalian sesuai dengan kehendak kalian. Artinya ketika manusia berbuat itu punya kehendak. Lau aradul khuruja la'adu udatan. Seandainya mereka itu ingin untuk pergi berjihad, mereka akan mempersiapkan persiapannya. Di situ Allah menetapkan adanya iroda bagi manusia. Dan kata para ulama, seandainya manusia itu tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, artinya ketika dia berbuat itu adalah paksaan dari Allah, apa manfaatnya? Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya warusul kalau manusia itu semuanya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas dalam hal ini tentunya fitrah manusia sendiri telah merasakan bahwasanya dia ketika berbuat yang baik atau yang jelek pasti apa? Ada kehendak, pasti ada keinginan, bukan paksaan dari orang lain. Oleh karena itulah ketika manusia dipaksa untuk berbuat kejelekan, tidak ada dosa baginya. Bahkan apakah dia berbuat kekufuran dalam keadaan terpaksa, tidak ada dosa baginya. Ini menunjukkan bahwasanya yang dibalas adalah perbuatan yang ada kehendak, yang ada keinginan dari hamba itu sendiri. Manusia sekali lagi tidak dipaksa dalam berbuat ketaatan ataupun kemaksiatan. Itu semuanya murni kehendak dia, keinginan dia sendiri, maka dia akan menerima balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Lakin pun menelibat Perbuatan hamba itu ciptaan hamba, eh, itu adalah perbuatan hamba itu sendiri meskipun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wahada wa qaul alil haq. Dan inilah ucapan orang-orang yang di atas kebenaran. Ucapan ahli sunnah wal jamaah. Khilafan lil jabariyati alladzina nafau ayya iradatin lil abad. Ini berlainan dengan kelompok yang bernama Al-Jabariyah yang menyatakan bahwasannya hamba itu tidak punya kehendak atau menafikan kehendak hamba. Dikatakan al-jabariyah dari kata-kata al-jabar yaitu paksaan. Mereka meyakini bahwasanya hamba ketika berbuat kemaksiatan atau ketaatan itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya kehendak, tidak punya keinginan sama sekali. Ini ucapan yang batil. Karena sekali lagi kalau dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW sangat banyak. Adapun dalil secara fitrah manusia dia merasakan ketika dia mau berbuat kejelekan kalau masih ada hati yang baik atau yang ada ya sedikit hati atau keimanan dalam hatinya maka terjadi makroka peperangan antara berbuat dan tidak demikian pula ketika dia bersedekah misalnya akan ada pertarungan di dalam hatinya apakah dia bersedekah ataukah tidak ini menunjukkan bahwa saya manusia ketika berbuat ada kehendak ada keinginan dari dirinya bukan paksaan begitu saja khilafan lil jabariyah alladziina nafa iradatin lil abad. Ini berlainan dengan kelompok Jabariyah yang mereka menafikan kehendak bagi hamba. Dan keyakinan Ahlussunnah tadi itu khilafan lil Mu'tazilah alladziina ja'alul abda khaliqu af'ali syar duna iradatillah. Demikian pula keyakinan Ahlussunnah itu berlainan dengan kelompok Mu'tazilah atau yang diistilahkan dengan kelompok Al-Qadariyah yang mereka menjadikan hamba itu sebagai pencipta perbuatan mereka sendiri yang jelek. Oleh karena itulah Rasul SAW menyatakan bahwasanya Al-Qadariyah majusu hadil umat. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Karena mereka meyakini perbuatan jelek itu penciptanya manusia itu sendiri. Sedangkan perbuatan baik itu ciptaan Allah. Berarti mereka menyatakan adanya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dikatakan oleh Rasul SAW seperti kelompok Majusi yang meyakini adanya Tuhan, dua Tuhan, Tuhan cahaya yaitu Tuhan kebaikan dan Tuhan kejelekan yaitu Tuhan kegelapan. Kelompok Qadariyah juga demikian. Yang jelek itu ciptaan manusia itu sendiri, yang baik itu ciptaan Allah. Ini adalah ucapan yang batil. al sekali lagi mengatakan perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Meskipun itu adalah perbuatan hamba itu sendiri dengan kehendak dia sendiri. Inilah pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ekstrim dalam menetapkan takdir Allah dalam artian manusia itu dipaksa oleh takdir Allah tidak. Demikian pula tidak seperti kelompok Al-Qadariyah yang menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kedua kelompok ini Jabariyah dan Qadariyah ini saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Kelompok Qadariyah ekstrim dalam menetapkan kehendak hamba sampai menyatakan hamba itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Kelompok Jabalia ekstrim dalam menetapkan kehendak Allah sampai-sampai mengatakan manusia itu dipaksa. Alusuna tidak, alusuna pertengahan mengatakan bahwasanya amal perbuatan manusia itu ciptaan Allah, namun meskipun demikian hamba memiliki kehendak dalam berbuat bukan dipaksa. Fahuma fi tarafain naqidhi Kedua kelompok tadi, Al-Jabariyah dan Qadariyah itu saling berlawanan, saling bertentangan. Al-Ifrat wa Tafrid, salah satunya berlebihan, satunya mengurangi. Kelompok Qadariyah berlebihan dalam menetapkan kehendak manusia sehingga menjadikan mereka sebagai pencipta amal perbuatan mereka. Sedangkan kelompok An-Jabariyah mereka meremehkan kehendak manusia atau menafikan kehendak manusia. Wal wasatu qaulu ahli di wal jamaah. Adapun yang pertengahan ini yang hak adalah ucapan ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwasanya af'al ibad khalqullah. Perbuatan hamba itu ciptaan Allah wa kasbun minal ibad. Namun itu adalah perbuatan hamba itu sendiri dengan kehendak dan keinginannya. Dan itulah selalu ahli sunnah wal jamaah pertengahan. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata Demikianlah akan menjadikan kalian umat yang pertengahan. Pertengahan di sini tentunya sesuai dengan dalil, sesuai dengan dasar, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Pertengahan dalam segala bidang agama merupakan salah satu ciri al-sunnah wal jamaah sebagaimana juga itu adalah ciri al-Islam. Islam adalah agama pertengahan, pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Islam bukan Yahudi, Islam bukan Nasara, namun pertengahan di antara keduanya. Demikian pula ahli sunnati wal jamaah pertengahan di antara semua kelompok yang ada. Kemudian poin yang ke-87 kata pensara di sini wallahu taala lam yukallifin nasa illa bima yutifun. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu bagaimana kemampuan manusia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ala tidaklah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala latiful khabir, Maha mengetahui. Artinya mengetahui bagaimana kemampuan hamba. Sehingga ketika Allah mensyariatkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, itu sesuai dengan kemampuan hamba. Tidak mungkin Allah membebani hamba lebih daripada kemampuan Allah Maha Maha tahu kemampuan hamba itu sendiri. Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidaklah Allah membagi suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaklifu bisyai' dalilun ala istita'atihi. Ketika Allah membani sesuatu, maka itu menunjukkan bahwa manusia itu sanggup untuk melakukannya. Tidak mungkin Allah membebani sesuatu yang manusia tidak akan sanggup melakukannya. Oleh karena itulah misalnya Allah memerintahkan untuk manusia yang memiliki kemampuan untuk berhaji. Berarti apa yang tidak mampu tidak wajib untuk berhaji. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Wajib bagi manusia untuk berhaji karena Allah bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Ini adalah salah satu kemudahan Islam salah satu ciri khas Islam bahwasanya Islam tidak membani kaumnya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula zakat. Syarat orang itu mengeluarkan zakatul mal misalnya harus kalau itu memenuhi dua syaratnya, yaitu satu tahun sudah berlalu kemudian kadarnya 85 gram emas. Kalau tidak, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat karena tidak semua orang mampu untuk membayar zakat maka hanya golongan tertentu saja yang betul-betul mampu untuk menunaikannya. Falau annahum ataku ghairahu Allahu bihi. Seandainya mereka itu memiliki kemampuan lebih dari itu, maka Allah pun akan melebihkan atau Allah akan membani dengan sesuai dengan kemampuannya. Falam malam yukalifhum bi mimma kallafahum bihi dalla ala annahum la yutikuna ghairahu. Maka ketika Allah membani manusia dengan syariat tersebut, maka manusia tidak mungkin melaksanakan yang lebih dari lebih dari itu. Meskipun ini perlu disampaikan juga dalam syarah akidah Tahawiyah yang lainnya yaitu yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah taala, beliau mengomentari atau mengkritik ucapan Imam Tahawi kalau kita perhatikan ya, kita ulang lagi ucapan Imam Tuhawi tadi, poin 87. Imam Tuhawi mengatakan, "Walam humullah taala illa mayutikun." Allah tidak membani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau ini benar, sesuai dengan ayat tadi, la yukalifullah nafsan illa usaha. Namun ucapan berikutnya ini yang dikritik oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, artinya kurang lurus, kurang benar yaitu ucapan Imam Tahawi wala yutikuna illa makalafahum dan manusia itu tidak memiliki kesanggupan kecuali apa yang dibebankan oleh Allah kepada mereka. Ya kalau sekilas kelihatannya tidak ada masalah, cuma kalau direnungkan kembali ini kurang tepat. Karena apa? Manusia itu sebetulnya memiliki kemampuan lebih daripada apa yang Allah bebankan kepada kepada mereka. Contoh misalnya, Salat lima waktu ini adalah salat yang diwajibkan kepada setiap muslim atau muslimah untuk melakukannya sehari semalam. Kata para ulama, seandainya kalau ditambah itu masih sanggup manusia melakukannya. Misalnya tujuh, eh, tujuh eh, sholat ya setiap hari setiap malamnya. Tujuh apa? Tujuh kali sholat setiap hari setiap malamnya. Pasti manusia sanggup. Karena apa? Buktinya manusia banyak melakukan apa? Ibadah yang sunnah. Ada sholat tahajud, mereka melakukan. Ada sholat dua, mereka melakukan. Artinya apa? Seandainya dibebankan lebih dari itu apa? Mereka sanggup. Cuma karena rahmat dari Allah. Karena Allah menginginkan kemudahan untuk kita semuanya. Allah apa? Meringankan beban untuk untuk kita. Yuridullah bikumul yusra la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagi kalian, tidak mengendaki apa? kesulitan. Ini maknanya. Berarti manusia itu sebetulnya memiliki kesanggupan lebih daripada apa yang Allah bebankan kepada mereka. Namun ini adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dan Allah tidak membebani lebih dari apa yang telah ada di dalam syariatnya tersebut. Jadi ucapan Imam Tuhawi di atas tadi walayutikun dan mereka tidak mampu kecuali apa yang dibebankan kepada mereka ini kurang tepat. Karena apa? mereka punya sanggup untuk melakukan lebih dari dari itu. Ini yang dikritik oleh penga, eh, pensarah Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam syarah Hidat Tahawiyah. Kemudian wa makna la haula wala quwata illa billah. Wa makna la haula wala quwata illa billah adalah la tahawwula anil ma'siyah wala qudrata ala ta'a illa bima illa bima unatillahi ta'ala wa tawfiqihi makna la haula wala quwata illa billah adalah tidak ada kesanggupan bagi manusia untuk berpaling dari maksiat dan tidak ada kesanggupan bagi manusia untuk menjalankan ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ketika kita mendengar suara muazin hayyal salat kita disyariatkan untuk mengucapkan apa? la haula wala quwata illa billah. Yang mana berarti tidak mungkin kita bisa mendatangi panggilan Allah tersebut kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika kita keluar dari rumah karena di sana banyak mara bahaya yang akan menghadang kita, maka apa disyariatkan untuk kita membaca zikir seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah rahasia di balik ia karena budu wa ia karena sain. Digandengkannya antara ia karena budu hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya apa? Tidak mungkin kita bisa beribadah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula makna zikir yang kita ucapkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa ibadatik. Artinya selama manusia itu menghembuskan nafasnya atau bernapas di alam dunia ini, dia selalu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang telah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW dalam doa pagi dan petang, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Intinya yang terakhir adalah Ya Allah, janganlah engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri meskipun apa sekejap mata. Artinya manusia selalu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah manusia menyombongkan dirinya, jangan pernah manusia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia setiap detiknya, setiap embusan nafasnya butuh pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-88 eh, Imam Tahawi berkata atau Asyarih berkata, pensara berkata, wa kullu syai'in yajri fi hadzal kauni bimasyiatillah ta'ala wa ilmihi. Setiap yang terjadi di alam semesta ini itu dengan kehendak Allah dan berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala wa qada'i wa qadari sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena alam semesta adalah milik Allah, maka setiap yang terjadi di alam semesta itu dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah pun berkehendak. Demikian pula Allah berfirman, "Walau sya'allahu maktatalu, walakin Allah yaf'alu ma yurid." Seandainya Allah berkehendak, tidaklah mereka akan saling berperang, namun Allah berbuat apa yang Dia inginkan. Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ini yang wajib untuk kita meyakininya. Semua yang terjadi di alam semesta itu atas kehendak Allah dengan dasar ilmunya Allah dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa masyiatullah ghalabat kula masyiatin. Kehendak Allah menguasai, mengalahkan semua kehendak. Artinya kehendak makhluk. Wa masyiatu tanfuru. Kehendak dialah, kehendak Allah lah yang pasti akan terjadi. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Imam Syafi'i berkata, masih tu masih takana wa ilam asa wa masih tu ilam tasa lamnya pun. Apa yang kau kehendaki Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendaki Allah tidak akan mungkin terjadi. Ini yang wajib untuk kita mengimaninya. Oleh karena itulah kalau orang itu memiliki perasaan seperti ini, memiliki keyakinan seperti ini, maka dia tidak akan jatuh ke dalam penyakit stres atau penyakit frustasi dan seterusnya. Karena apa yang dia kehendaki seandainya itu tidak terjadi, maka dia tahu bahwasanya yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia hanyalah manusia, dia adalah hamba Allah, dia makhluk Allah. Kehendak Allah itu yang pasti apa? Berlaku di alam semesta ini. Dan wajib kita meyakini semua ada hikmat di balik takdir Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita tidak bisa mengetahuinya. Ini diantara kata para ulama samaratul iman bil qadar, termasuk buah dari iman kepada takdir, yaitu kita merasa tenang dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Kita mengendaki sesuatu, menciptakan citakan sesuatu, mungkin tidak apa bisa menggapainya. Kita yakini semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mungkin kita bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, ma'asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma'akhtu'aka lam yakun yusibak. Apa yang telah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfud tidak akan mungkin meleset darimu. Dan apa yang meleset dari apa yang tidak dicatat oleh Allah untukmu tidak akan mungkin bisa menimpa. Maka seorang yang beriman kepada takdir, dia hidup dengan tenang di atas muka bumi. Tidak takut dengan apapun kecuali hanya kepada Allah swt karena semuanya itu atas takdir Allah. Kalau dia mendapatkan musibah, dia tahu semuanya telah ditulis di dalam Allah Mahfud. Mengapa dia terlalu berlarut-larut dalam kesedihan? Semuanya telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau dia mendapatkan kenikmatan tidak terlalu bergembira. Ingat semua takdir Allah, semua kehendak Allah, semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia jatuh ke dalam apa? Al-ujub, penyakit apa? Ujub ataupun sombong. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan tidaklah musibah itu menimpa eh, bumi ini dan menimpa diri kalian kecuali semuanya telah ditulis oleh Allah dalam lauh mahfud sebelum Allah menimpakannya kepada kalian dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan likaila ta'sau ma fatakum wala Jika kalian meyakini akan seperti itu, meyakini bahwasanya semua musibah di atas muka bumi ini, semua musibah yang menimpa diri kalian itu telah ditulis dalam lawan mahfud. Kalau kalian memiliki keyakinan seperti ini, maka manfaatnya likaila tak tahu alamat agar kalian tidak selalu putus asa atau tidak selalu sedih ketika apa menimpamu musibah atau ketika engkau apa tidak mendapatkan apa yang kau cita-citakan Likai tak tahu ala Agar kalian tidak putus asa, putus asa atas apa yang uh, tidak kalian gapai atau yang tidak kalian peroleh. Demikian pula wala tafrahu bima atakum dan agar kalian tidak terlalu bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Artinya tidak boleh kita ujub mengatakan ini semuanya dari kita, dari kekuatan kita, dari kecerdasan kita tidak. Namun semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan semua nikmat tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak dan juga wajib kita yakini yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu untuk kita terlalu bergembira. Semuanya apa? Harus sedang-sedang saja. Kemudian kata pensara di sini wa mahma ihtalan nasu lil iflati mimma qadahu Allah taala lam yastatiu bagaimanapun manusia berusaha untuk lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan mungkin sanggup untuk lari darinya maka baka lam yakul yu liuhtiyaka apa yang telah ditetapkan untukmu tidak akan mungkin meleset darimu fa qadahu ghalabal hiyala kullaha semua takdir Allah itu mengalahkan semua kekuatan yang ada. Yang berlaku di atas muka bumi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha, namun hasilnya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alullahu taala ma Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Wa huwa mutanazzihun 'anil dzulmi. Meskipun demikian wajib diyakini Allah tersucikan dari perbuatan dolim. Karena <clears throat> mungkin Sebagian orang ketika mendengar ucapan Allah berbuat sesuai dengan yang dia kehendaki. Bahwasanya semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Mungkin dikira ada kebeliman dalam perbuatan Allah. Maka di sini disebutkan bahwasanya Allah tidak pernah pernah berzalim kepada hamba-hambanya. sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya apa yang terjadi di atas muka bumi ini itu ada di antara dua hal. Yang pertama, karunia dari Allah, yang kedua keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan dari ucapan Imam Tahawi, Imam Tahawi mengatakan wa kulluhum yatatallabuna fi masyiatihi baina fadli wa adlihi. Semua manusia itu berjalan di antara dua hal, di antara ke, ke karunia dari Allah dan di antara keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pahala kepada hamba itu karena karunia keutamaan darinya. Karena semua perbuatan hamba yang baik itu pertama kali adalah hidayah dari Allah. Kemudian taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah. Maka semuanya kembali kepada Allah ketika dia memberikan pahala kepada hambanya itu adalah keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika Allah memberikan ikhob, memberikan sanksi kepada hambanya di dunia maupun di akhirat, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Adapun dalil tentang masalah Allah tidak mendelim hamba-hambanya ini sangat amat banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, Wa ma'ana bidhallamilil abid. Dalam surat Qaf. Yang tidaklah aku mendelimi hamba-hambaku. Wa makan Allah liyadzimahum walakin kanu anfusam yadzimun. Bukanlah Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun mereka lah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Dalam hadis kursi, Rasul bersabda, Allah berfirman, haram tu dzulma ala nasi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku. Maka jangan pernah apa? Suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa musibah, harus kita introspeksi diri, harus kita apa? merasa Allah memberikan kepada kita yang sebaik-baiknya, memberikan balasan yang setimpal, tidak akan mungkin Allah menggelimi diri kita. Wa kullu syai'in qadahu bahwa ainul adl. Kata pencara diri semua yang Allah takdirkan itu semuanya keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna Allah la yadlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah tidak mendolimi meskipun seberat biji atom. Inna Allah la yadlimu nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun. Walakinan nasa anfusahum yadlimun. Namun manusia itu sendirilah yang mendolimi diri mereka sendiri. Wa qad wa taqaddasa an kulli su'in wa dhulmin wa halakin wa aibin wa syainin wa naqsin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan dari segala bentuk kejelekan, kezaliman, kebinasaan, aib, dan kekurangan. Karena Allah adalah zat yang maha sempurna, sifat-sifatnya sempurna, demikian pula perbuatannya sempurna. Yang itulah diantara makna zikir yang kita ucapkan setiap selesai sholat, Allahumma antas salam wa minka assalam. Di antara assalam ai alladhi yaslam min kulli aibin wa yaitu zat yang selamat dari segala bentuk kekurangan dan aib. Makanya kalau kita renungkan zikir-zikir yang kita ucapkan ini sangat mendalam maknanya. Di antaranya apa? Penuh dengan makna akidah, yaitu pengokohan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya seorang muslim adalah zikir kepada Allah sejak dia bangun tidur sampai tidur kembali zikir dan zikir-zikir tersebut banyak makna yang tersurat ataupun yang tersirat di dalamnya yang kalau kita betul-betul memahaminya insya Allah banyak dampak positif yang bisa kita uh, peroleh dari zikir-zikir tersebut. Yang tanya tadi Allahumma anta salam ya Allah engkau adalah assalam. Apa maksud assalam? Di antaranya kata para ulama alladhi yaslam min kulli aibin wa yaitu zat yang selamat dari segala bentuk kekurangan ataupun aib. Kemudian dikatakan di sini la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya mengapa Allah berbuat, namun mereka lah manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat sesuai dengan yang Dia kehendaki, tidak perlu ditanya mengapa Allah demikian, demikian dan seterusnya. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai makhluk harus menjalankan apa yang Allah perintahkan dan yang dilarang oleh Islam harus yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala harus dijauhi. Kemudian al-khulafah, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dan yang sekarang. Yang pertama berkaitan dengan al-iman bil akhir, iman hari kepada hari akhir. Al-ba'tsu haqqun yaumal qiyamah. Wajib kita meyakini hari kebangkitan itu adalah hak pada hari kiamat. Wal jaza'u wal aradu wal hisab wal mizan wal jannatu wan nar kullu haqqun. Demikian pula wajib untuk kita meyakini bahwasanya hari pembalasan, hari ditampakkannya amal perbuatan manusia, hari penghisaban, penghitungan amal perbuatan manusia, adanya timbangan pada hari kiamat, adanya surga dan neraka, semua itu adalah hak. Ibarat eh, siapa yang mengingkari salah satunya, maka dia dianggap tidak beriman kepada hari akhir dan dia tidak beriman kepada iman uh, tidak beriman kepada rukun-rukun iman yang lainnya juga. Wal jannatu wan naru makhluqatani la tafnayani. Dan wajib juga kita yakini surga dan neraka itu sudah diciptakan sekarang, sudah ada sekarang dan tidak akan binasa atau tidak akan sirna selama-lamanya. Wa kullu abadin sa'irun ila maqdallahu lahu. Semua hamba itu akan menuju kepada apa yang Allah takdirkan baginya. Wa kullu af'alil ibadi makhluqatun lillah. Setiap perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah. Wal istita'atu naw'an alamasa masa tafsiru Yang sudah jelaskan dahulu bahwasanya al istitoah kemampuan manusia itu ada dua macam. Kemampuan sebelum berbuat dan kemampuan apa? Pada saat berbuat. Kemampuan sebelum berbuat ini dimiliki oleh manusia. Memiliki modal untuk berbuat. Orang mau haji dia punya apa? Perbekalan harta, kesehatan, jalan yang aman, eh, kendaraan yang ada, ini semuanya adalah kemampuan sebelum manusia itu berbuat. Ini dimiliki oleh manusia. Akan tapi tidak akan mungkin kemampuan sebelum berbuat ini bisa terjadi perbuatan itu sendiri sampai adanya apa? Kemampuan pada saat berbuat, yaitu apa? Taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan itu ada dua ketika berbuat. Kemampuan sebelum berbuat dan kemampuan ketika apa? berbuat. Kemampuan sebelum berbuat ini dimiliki oleh manusia. Namun kemampuan ketika berbuat ini semuanya murni kembali kepada hidayah, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu taala lam yukallif lam yukallifil ibadah bima fawqa dan Allah tidak membebani hamba-hamba di atas kemampuan mereka. Ini yang poin 86 sampai 88 Eh sebelum kita lanjutkan mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. tidak ada kita lanjutkan lagi poin 89 Al Imam Tahawi rahimahullah berkata wa fi du'ail ahya'i wa sadaqatihim manfaatun lil amwati di dalam doa orang yang hidup dan sedekah mereka ada manfaat bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Poin yang ke-90 Wallahu ta'ala yastajibu ad-da'wat. Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa-doa. Wa yaqbil hajat dan memenuhi hajat-hajat kebutuhan manusia. Poin yang ke-91 wa yamliku kulla syai'in wa la yamlikuhu syai'un. Ya Allah memiliki segala-galanya dan tidak ada sesuatu pun yang memilikinya wala ghina anillahi tarfatain. Tidak ada manusia yang tidak butuh kepada Allah meskipun sekejap mata. Wa man istaghna tarfatain faqad kafara. Barang siapa yang merasa cukup dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau barang siapa yang tidak membutuhkan pertolongan Allah sekejap mata saja, maka dia telah kafir. Wa min ahlil haini dan dia menjadi orang-orang yang binasa. Poin yang berikutnya 92, wallahu yaghdabu wa yarda. Allah bisa marah, murka dan bisa ridha. La ka'ahadin minal wara, namun tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Ini sudah keluar dari pembahasan iman kepada takdir. Yang pertama berkaitan dengan masalah menghadiahkan pahala amat ibadah kepada orang yang telah meninggal dunia. Di antaranya di sini disebutkan doa dan sedekah. Adapun masa doa ini insya Allah sudah mungkin dikatakan eh, sepakat tentang manfaatnya. Artinya doa tersebut bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Wal mayyitu yantafi'u bidu'ail hayyilahu. Orang yang telah meninggal dunia bisa mengambil manfaat dari doa orang yang masih hidup. Adapun dalil-dalilnya sangat banyak. Di antaranya doa seorang anak kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Rasul SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salatin." Apabila seorang hamba, seorang manusia anak Adam meninggal dunia, terputus semua amal ibadahnya kecuali tiga. Di antaranya waladun salehun yaj'ula. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Artinya doa anak tersebut sangat bermanfaat bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Maka dari sini ada syariat untuk apa? Selalu berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua yang telah meninggal dunia secara khusus. Adapun dalil yang lainnya banyak dalam Al-Qur'an, di antaranya Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fil lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." dan orang-orang yang datang setelah mereka yaitu setelah sahabat mereka mengatakan mereka berdoa Rabbana filan ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan artinya yang telah meninggal dunia artinya apa doa orang yang mati hidup bermanfaat bagi yang telah meninggal dunia demikian pula diantaranya ketika kita memakamkan saudara kita yang meninggal dunia dianjurkan, disyariatkan untuk mendoakan. Rasulullah SAW ketika memakamkan seorang sahabatnya, beliau berdiri di atas kuburan tersebut seraya mengatakan Istaghfiru li akhikum was'alulahu at-tasbita fa Mohonlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini yang telah meninggal dunia dan mohonlah ketetapan baginya karena sekarang dia apa telah kau karena sekarang dia telah ditanya oleh malaikat mungkar wa Artinya ini adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa doa itu bermanfaat dan sangat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Demikian pula ketika kita masuk ke pemakaman dianjurkan untuk mengucapkan salam. Yang itu intinya adalah doa assalamualaikum ala dia minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas Allah lana walakumul afiyah. Apa yang serupa dengannya yang ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya doa itu bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Adapun masalah sedekah, ini disebutkan wa kadzalika yantafi'ul mayyit bi sadaqatil hayy anhu. Demikian pula orang yang telah meninggal dunia itu bisa mengambil manfaat dari sedekah orang yang masih hidup sawaan min waladi aw ghairihi. Baik yang bersedekah itu anaknya sendiri atau yang lainnya. Seorang anak misalnya ketika orang tuanya meninggal dunia, dibolehkan dia menghadiahkan pahala sedekahnya untuk orang tuanya. Karena dia punya kelapangan harta, di antara baktinya kepada orang tuanya di antaranya dia bersedekah misalnya satu juta digunakan untuk pembangunan masjid misalnya bantu pembangunan masjid diniatkan pahalanya untuk orang tuanya maka insya Allah apa pahalanya akan sampai kepada orang tuanya tersebut jadinya ada dalam hadis dari Rasulullah SAW diantaranya dalam Sahih Bukhari pernah suatu saat seorang sahabat Rasulullah SAW datang mengatakan ya Rasulullah uftulitat ummi yaitu wahai Rasulullah ibuku mati mendadak walam tusi namun dia apa tidak berwasiat karena matinya mendadak belum sempat berwasiat wa adunnuha law takallamat tasaddaqat dan aku kira kalau seandainya ibuku itu berwasiat atau bisa berbicara, artinya sebelum meninggal dunia dia berwasiat, maka dia akan bersedekah. Afalaha ajrun intasaddaqtu anha. Apakah bermanfaat baginya? Apakah dia mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya? Maka Rasul mengatakan na'am. Hadis riwayat Bukhari. Demikian pula dalam riwayat lain dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya pernah satu saat saat bin Ubadah itu ditimpa musibah berupa kematian ibunya. Sedangkan dia apa? Atau saat bin Ubadah pada waktu itu tidak ada di hadapan ibunya, mungkin sedang safar. Kemudian ketika dia mengetahui hal tersebut, datang kepada Rasulullah seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, ayan fa'u intasaddaqtu anha." Apakah ayan fauha indah sadaqtu anha ya Rasulullah apakah bermanfaat bagi ibuku jika aku bersedekah untuknya Karena salam na'am artinya ya bermanfaat bagi ibumu kemudian saat ibadah menyedekahkan kalau nggak salah kebunnya dihadiahkan pahalanya untuk ibunya tersebut dari sini kata Pak ulama boleh atau disyariat dianjur dibolehkan untuk seorang anak eh, bersedekah dan pahalanya untuk orang tuanya atau kedua orang tuanya. Jadi di sini kalau kita sampaikan pula menghadiahkan amal ibadah itu ada tiga pendapat manusia atau tiga pendapat ulama tentang hal ini. Ada yang mengatakan semua ibadah boleh dikirimkan pahalanya untuk yang meninggal dunia. Namun ini pendapat yang tidak benar. Karena apa? Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, pendapat yang mengatakan tidak ada amal ibadah yang boleh dikirimkan pahalanya. Ini juga apa? Tidak benar karena menyelisih dalil-dalil yang sudah kita bacakan tadi berkaitan dengan masa sedekah. Yang ketiga inilah yang pertengahan. Yaitu apa? Tidak membolehkan secara mutlak dan tidak melarang secara mutlak. Artinya apa? berpegang kepada dalil. Selama ada dalil yang membolehkan kita mengirimkan pahala amal ibadah kepada yang meninggal dunia, maka waktu itu juga apa? Dibolehkan. Seperti tadi, bersedekah. Ini dibolehkan menghadiahkan pahalanya untuk yang meninggal dunia. Karena apa? Karena ada dalilnya. Demikian pula dengan haji. Seorang anak sudah haji dia, kemudian ingin menghajikan orang tua yang telah meninggal dunia, maka boleh. Sebagaimana dalam banyak riwayat ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya orang tuaku telah meninggal dunia dan dia telah benar untuk haji. Apakah boleh aku menghajikannya? Karena Rasulullah boleh. Huji anha, berhajilah untuknya. Dalam riwayat yang saya demikian. Artinya apa? Dibolehkan. Demikian pula dengan umroh, demikian pula dengan uh, apa namanya puasa. Rasul saya SAW mengatakan man soma atau man mata wa alisiyamun sama'an waliyuh Barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya utang puasa, maka yang mau, eh, yang berpuasa adalah walinya. Meskipun sebagian ulama mengatakan ini khusus bagi puasa nazar, cuma yang roje umum puasa apapun juga. Jadi ini pendapat yang benar bahwasanya boleh kita menghadiahkan pahala amal ibadah selama itu ada dalilnya. Namun yang tidak ada dalilnya maka tidak boleh untuk dikirimkan pahalanya. Seperti masalah kirim Al-Fatihah untuk orang yang meninggal dunia. Ini tidak ada dalilnya. Dan pendapat Imam Syafi'i sendiri itu tidak akan sampai kepada yang telah meninggal dunia. Di antaranya juga yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi merupakan eh, pengikut madhab Syafi'i. Beliau mengatakan wa madhabuna anna al Qur'an la yasilu sawabu qira'atiha. Bahwasanya madhab kami yaitu madhab asy itu mengatakan tidak akan mungkin sampai bacaan Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan itu pula yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Karena memang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW ataupun para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Jadi ini pendapat yang benar bahwasanya mengirimkan pahala amal ibadah itu dibolehkan kalau memang ada dalilnya dan itu tidak boleh dikias-kiaskan. Mengapa ini boleh, mengapa itu dia nggak boleh? Ya karena jelas jawabannya karena ini ada dalilnya, ini tidak ada dalilnya. Misalnya mengirimkan pahala salat ya, eh, untuk yang meninggal dunia, ini tidak ada dalilnya. Maka tidak ada apa tidak akan mungkin sampai pahalanya kepada yang telah meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya poin 90 wallahu taala yastajibu da'awat Allah mengabulkan doa-doa karena ini berkaitan dengan doa ya tidak lupa kita ingatkan untuk berdoa ketika turun hujan Allahumma thayyiban nafi'ah ya Allah artinya apa turunkanlah hujan yang apa bermanfaat agar tidak menjadi balak bagi kita Wallahu taala yastajibu da'awat. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan Rabb kalian berfirman berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Janji Allah, wallahu la yukhliful mi'ad dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'ida da'an. Apabila hambaku bertanya kepada wahai Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ini janji Allah dan sekali lagi Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Akan tetapi doa itu akan dikabulkan kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan terhalang pencegah-pencegahnya. Eh, di antara syarat doa itu dikabulkan kalau doa tersebut betul-betul ikhlas karena Allah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara syaratnya juga uh, orang tersebut jauh daripada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa baik dari makanannya, minumannya, ataupun dari apa? pakaiannya dan lain seterusnya. Artinya tidak semua doa itu dikabulkan karena emang apa? Doa itu ada syarat-syaratnya dan harus dihilangkan penjaga-penjaganya terlebih dahulu. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis beliau, beliau mengatakan menceritakan wajah rajula as asa akbar yutilus safar orang ada seseorang yang dia melakukan perjalanan jauh asafar as asa akbar kembang camping berdebu kemudian yamudu yalilah sama dia menengadakan kedua tangannya ke arah langit seraya mengatakan ya robbi ya robbi wa ya wa ya orang ini digambarkan oleh Rasulullah sudah ada apa adab-adab dalam berdoa yang pertama dia dalam keadaan compang camping dan berdebu ini merupakan salah satu apa yang men, e, merupakan faktor dikabulkannya doa. Kemudian safar merupakan waktu yang mustajab untuk dia dikabulkan doanya. Kemudian dia di antara adab berdoa menengadakan kedua tangannya. Yang mana Rasul mengatakan la yardullah e, inna inallah hayyun. Allah itu maha pemalu. Yastahi min abdi idza rafa'a yadayhi ila as-sama' an yaruddaha an yaruddaha sifra. Atau kama qala Nabi sallallahu Allah malu untuk menolak doa hambanya yang dia menengadakan kedua tangannya. Dan orang tersebut mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Wa Rabbi, Wa Rabbi. Tawasul dengan rububianya Allah Subhanahu Wa Taala. Adab-adab telah dilakukan dalam doanya. Cuma ada penghalang dikabulkannya doanya. Yaitu apa kata Rasulullah Wa mat'amu haramun. Makanannya dari yang haram. Wa, ma, wa masabu haramun. Minumannya dari yang haram. Wa malbasu haram. Pakaiannya dari yang haram. Fa anna yustajabalah bagaimana akan di, dikabulkan. Betul dia sudah melaksanakan adab-adab dalam berdoa, cuma ada penghalang. Makanya kata para ulama, doa itu seperti orang bawa senjata. Di hadapannya ada musuh, senjatanya tajam. Akan tapi ada penghalang yang menghalangi dia untuk membunuh musuhnya, membunuh orang kafir misalnya karena orang orang kafir itu memakai baju besi atau memakai perisai atau dia dibalik tembok, dibalik nah, pagar yang sangat kokoh misalnya. Maka apa tidak akan mungkin senjata yang tajam itu akan melukai musuh tersebut. Demikian pula dengan doa. Doanya sudah masya Allah mantap. Dari sunnah Rasulullah SAW, dari hari Rasulullah SAW doanya dia melaksanakan adalah doa cuma karena ada penghalangnya maka dia istimewa doa tersebut oleh karena itulah tidak semua doa itu dalam arti yang dikabulkan sesuai dengan permintaan orang tersebut karena mungkin ada yang menghalanginya maka jangan sekali lagi suudon kepada Allah Subhanahu wa taala namun koreksi mungkin masih ada hal-hal yang menghalangi untuk dikabulkannya doa kita tersebut. Wa huwa alladhi yaqdil khalqihi dan dialah Allah yang menunaikan semua kebutuhan hamba-hambanya. Allahus Samad, Allah tempat manusia bergantung. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gantungkanlah semua harapan kita, cita-cita kita, kebutuhan kita kepada Allah. Min binas nas'i wa daf'id Baik untuk mendapatkan yang bermanfaat ataupun untuk menolak yang bermadarat. Itu yang bisa memilikinya hanyalah Allah. La yamlikul amra siwa. Tidak ada yang bisa memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ta'ta fas'ilillah wa idza ta'anta fasta'in billah apabila engkau minta mintalah kepada Allah dan jika engkau mohon pertolongan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-91 Al-Imam Tahawi berkata atau Asy-Syarih mengatakan wallahu taala huwa malikul mulk. Allah Subhanahu wa taala dialah rajanya alam semesta ini. Dialah yang menguasai alam semesta ini. Wa maliku kulli syai'in wa la tasarrufa fi khalqi illa bi idnihi. Dia yang menguasai segala-galanya dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini yang harus kita yakini tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinul istighna wanillahi ta'ala tarfata Tidak mungkin makhluk bisa lepas daripada kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin hamba itu tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun apa sekejap mata. kullu makhluqin muhtajun ila Allah ta'ala fi khalqi wa ijadi wa rizqi wa tadbiri umurihi wa hidayati wa irsadi. Semua makhluk membutuhkan pertolongan Allah pada waktu penciptaannya, pada waktu pemberian rezekinya, pengaturan segala urusannya, hidayah dan taufiknya, itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sampaikan dari dalilnya tadi, ya karena budu wa ya karena sain. Kama qala ta'ala Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah, wallahu wal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian itu fakir, membutuhkan kepada Allah dan Allah dialah maha kaya lagi maha terpuji. Wa ayyuma makhluqin dhanna lahdatan annahu yastati'u istina'anillahi ta'ala faqad kafara bidzalik maka manusia siapapun atau siapapun manusia itu kalau dia mengira dia tidak membutuhkan Allah sekejap saja, sedetik saja maka dia telah kafir. Wa asbah min ahli raja wal halak dan dia menjadi orang yang binasa. Kemudian poin yang ke-92 ini yang terakhir Ima, e, pengarang mengatakan tadi bahwasanya Allah itu yaghdab wa Allah itu memiliki sifat ghadab, murka, marah dan ridho. Dikatakan di sini wallahu taala yaghdab tidak untuk hikat maharimu. Allah murka apabila larangan-larangannya itu dilanggar atau perintah-perintahnya dilanggar. Wa ida utiat maradihi wa awamiru. Dan dia ridho apabila perintah-perintahnya dilaksanakan apabila hal-hal yang dia cintai, yang dia diridhoi itu diamalkan oleh manusia. Wa ghadabuhu wa ridhahu sifatani sabitatani. Dan harus diyakini sifat murka, sifat marah, ridho itu merupakan sifat yang hakikiyah yang ada pada diri Allah yang wajib untuk kita tetapkan. Ini kata para ulama untuk membantah kelompok al asairah kelompok as'ariyah yang menyebar di negeri kita. Yang mana mereka apa? Tidak meyakini Allah punya sifat ghadab, marah dan juga tidak punya sifat apa? ar Ya, kita kenal bahwa kelompok Asy'ariyah menetapkan apa? Tujuh sifat saja. Eh, sifat hayat kehidupan, sifat al-kalam, ucapan, kemudian sifat al kehendak, sifat ilmu, kemudian sifat al-qudrah kemampuan, sifat asam wal basar mendengar dan melihat. Adapun sifat ghadab mereka tidak apa? menetapkannya. Adapun kita alusunah mengatakan Allah memiliki sifat yang tidak terbatas, tidak bisa dibatasi dengan bilangan. Di antara sifat Allah adalah sifat ghadab. Karena Allah berfirman di antaranya wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Demikian pula Allah ridha. Allah berfirman laqad radhiyallahu anil mu'minin, laqad radhiyallahu anhum wa radu wa radu. Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah. Namun sifat Allah tersebut tidak sama dengan makhluk. Marahnya Allah ya sama dengan marahnya makhluk. Ridhonya Allah ya sama dengan ridhonya al-makhluk. Ini wajib untuk kita menetapkan. Adapun kaum Asy'ariyah mereka mengatakan murka atau al-ghadab itu kata mereka artinya iradatul intiqam. Allah ingin membalas, bukan marah sesuai dengan apa yang dipahami. Itu kata mereka. Artinya apa? Mereka mentakwil karena apa? Kalau kata mereka, kalau kita menetapkan Allah marah, itu nanti sama dengan makhluk. Namun arti daripada al-ghadab, kata mereka, iradatul intikom, keinginan Allah untuk membalas, membalas kejelekan mereka. Maka al mengatakan, kalau kalian tidak mau menetapkan sifat marah bagi Allah karena kau menetapkannya itu menyerupai makhluk, maka demikian pula kalian menetapkan sifat apa? kehendak, keinginan dan itu pula ada pada makhluk. Berarti apa? Sama-sama menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini merupakan apa? Kontradiksi yang ada pada kelompok alil bid'ah, yakni Asy'ariyah. Mereka lari dari menetapkan sifat marah bagi Allah karena takut menyerupakannya dengan <coughs> sifat makhluk, namun mereka apa? mentakwil dengan mengatakan marah itu artinya ingin membalas. Padahal apa? Manusia juga apa? punya sifat seperti itu. Mengapa kalian lari dari sini masuk ke dalam yang serupa. Ini adalah tanakut. Maka jika kalian menolak sifat ghadab, tolak pula sifat apa? Irodah kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama mengatakan dalam satu kaidah bahwasanya al-kalam fi ba'di sifat kal kalam fi ba'dil aqab. Pembahasan tentang suatu sifat itu sama dengan sifat yang lainnya. Kalau ditetapkan harus tetapkan yang lainnya juga. Kalau ditolak tolak sekalian juga, tidak boleh apa setengah-setengah seperti kelompok Asy'ariyah, menetapkan yang tujuh, menolak yang lainnya. Semuanya apa? Dengan dalil akal semata. Wa huwa ala makna laik billahi ta'ala. Kita wajib menetapkan sifat murka atau marah bagi Allah dan ridho bagi Allah sesuai dengan kebesaran Allah Ta'ala duna takyifin tidak boleh kita membagaimanakannya wala tasbih tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk faghadabuhu wa ridahu sifatani laisata ka sifatil khalqi fi halin al ahwal yang mana sifat ghadab dan ridha itu tidak sama dengan sifat makhluk ya kapan dan dimanapun juga laisa kamitslihi syai'un Allah tidak sama dengan sesuatu apapun walam yakul lahu kufuwan ahad al khulasa kesimpulan dari pembahasan kita tadi yang pertama ad-du'a wa shadaqatu al ahya'i yanfa'uni yanfa'ani al amwata al amwati doa dan sedekah dari manusia yang hidup itu bermanfaat bagi yang mati. Wallahu taala huwa mujibud da'wat. Allah mengabulkan doa manusia. Namun sekali lagi kalau apa terpenuhi syarat-syaratnya dan dihilangkan pencegah-pencegahnya. Wa yamliku kullama fil ardi was samawat. Dialah Allah yang memiliki apa yang di langit dan di bumi. La yastami anhu ahadun minal makhluqat. ada seorang makhluk pun yang bisa lepas dari kebutuhannya kepada Allah wa ghadabu wa ridau sifatani haqiqatani ala kaifiyati laiqati bi subhanahu wa ta'ala sifat marah, sifat ridha merupakan kedua sifat yang hakiki sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan tafadhol. berlaku juga untuk doa yang lainnya meski diantaranya apa memohon rahmat kepada Allah untuk kedua orang yang Firli wa yadayya warhamhuma kama rabbayani saghira kemudian juga doa untuk apa agar orang tua dimasukkan dalam surga diangkat derajatnya di surga ini adalah doa yang tetap dianjurkan bukan hanya sekadar apa doa untuk mohon ampun iya. ada yang lain puasa tentunya. Setelah lewat Ramadan, dia meninggal dunia belum membayar hutang-hutangnya tadi 10 hari daripada bulan Ramadan tersebut. Maka bagi sang anak misalnya boleh dia apa? memuasa eh, atau berpuasa dengan niat pahalanya untuk orang tuanya tersebut. Itu maksudnya. <coughs> Adalah ya, tidak kalau di sini lebih dianjurkan untuk berpuasa menggantikan puasa orang tuanya karena memang sudah meninggal dunia. Adapun yang bayar fidyah itu kalau masih hidup namun dia uzur. Wallahu taala. Ya? Kenapa? Kalau yang saya pahami itu diharuskan karena memang namanya hutang sebagaimana kata Rasulullah bagaimana jika dalam riwayat lain tentang masalah haji ketika ada seorang perempuan bertanya ya Rasulullah ibuku benar-benar untuk haji namun dia belum berhaji bagaimana aku bolehkah aku untuk menghajikannya Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau orang tuamu punya hutang belum apa engkau engkau bayar? Maka apa hukumnya apa wajib atau mustahab? Hukumnya wajib. Ya, sebagaimana itu kata Rasulullah dikiaskan seperti orang yang punya hutang harta di dunia. Apakah wajib ditunaikan ataukah hukumnya sunnah? Tentunya apa? Hukumnya wajib. Wallahu taala. Itu yang anak pahami sekarang. Wallahu taala. Ya, hadal. Keluar dari topik kali. Ya, hadal. Uh, eh, bagaimana hukum menghadiri undangan pernikahan non muslim? Tapi di situ acaranya hanya makan-makan aja Ustaz. Beserta dalilnya Ustaz. Bisa kalau harus kafirah. Ya, tadi ada pertanyaan sebelum ini yaitu tentang masalah puasa tadi, apakah yang apakah dibolehkan yang berpuasa itu satu walinya saja atau misalnya dia punya empat anak misalnya dibagi-bagi puasa ini satu hari dua hari sebagainya kalau alam saya rasa boleh-boleh saja karena memang Rasulullah mengatakan secara umum man mata atau man soma man mata walid siamun soma wali ibu. barang siapa yang meninggal dunia dan punya hutang puasa maka walinya berpuasa untuknya itu dia jelaskan tentang apa namanya harus satu orang ataukah yang benar apa walinya yang berpuasa dan hadiah dan pahalanya dihadiahkan untuk orang tua tersebut. Wallahu taala. Adapun tadi pertanyaan masalah menghadiri hukum menghadiri pernikahan orang kafir ya tentunya tidak akan mungkin terlepas daripada kemungkaran bagaimanapun ya minimalnya pasti ada kemungkaran apalagi dia bukan seorang muslim maka tidak ada kewajiban untuk mendatanginya lebih baik kepada ditinggalkan wallahu taala Yeah Ya, sebetulnya ada masalah sih. Kita ya. tenang aja, tapi bagi orang-orang yang muslim, tapi yang seperti itu, masyarakat kita seperti itu, kemarin tambah menyodorkan kita, bukan yang membantu, tapi tambah. Ya, mungkin ya, perlu kadang-kadang ya, perlu ketika uh, berbicara kepada anak, terkadang perlu apa metode yang tidak salah langsung apa ucapan tersebut akan dialihkan kepada orang yang mungkin akan tersinggung ya. Jadi ya pintar-pintar saja kita untuk apa meramu kata lah gitulah istilahnya begitu. Ya. Jadi ya sebaik se, terus terang masa itu adalah masalah kalau memang apa itu sudah terjadi dan itu gak, saya rasa nggak salah juga karena memang itu diantara apa cara untuk menjadi anak agar wala wal barok kepada orang kafir sejak dini jadi ditanamkan untuk apa mereka tahu bahwasanya kita punya musuh orang-orang kafir. Itu tidak ada masalah. Cuma ya kalau memang takut terjadi fitnah sebagainya, ya pindah-pindah saja kita meramu kata. Ya, karena memang anak kecil ya namanya anak kecil ya, jangan disalahkan. Allah taala. Ya. Mari, mari aku <laughs> Ustaz kemarin itu yang larang Ustaz. Iya. Ustaz nerangkan. Eh, karena saya kalah Ustaz? Ya. Kalau nggak bisa, ini ada. Iya. Yang pertama berkaitan dengan masalah ketika mengucapkan basmalah pada waktu sholat ya. Iya. Ya. Membaca Al-Fatihah pada waktu sholat itu yang kita katakan bukan tidak membaca, namun membaca namun apa? Dengan sir. Ya. Ini yang harus kita pahami ketika membaca Al-Fatihah pada waktu sholat ketika sholat jahar khususnya bagi imam itu Rasulullah SAW banyak kebanyakan itu tidak menjaharkan basmalahnya membaca cuma apa tidak dijaharkan pada waktu sholat sholat yang jahar sholat maghrib atau sholat isya sholat subuh Rasul membaca basmalah cuma tidak apa dijaharkan namun sekali-kali boleh menjaharkan Adapun permasalahan yang kedua berkaitan dengan masalah apakah basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah ataukah bukan? Ini juga apa? Masalah yang dibahas oleh para ulama juga. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ada pula yang mengatakan bukan. Bismillahirrahmanirrahim itu hanyalah pembuka saja sebagaimana dalam surat-surat yang lainnya. Al-Baqarah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka, bukan ayat yang pertama. Dan dua-duanya punya dalil masing-masing. Kalau saya Muhammad bin saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Dengan dalil sebuah hadis kutsi yang mana Allah berfirman, "Qasamtu salata baini wa baina abdi Aku membagi salat dalam artian di sini membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Allah mengatakan apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka dia telah memuji diriku. Di sini apa? Langsung disebutkan alhamdulillah tidak disebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kata para ulama, alhamdulillah rabbil alamin itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Adapun Bismillahirrahmanirrahim hanya sekedar pembuka saja sebagaimana surat-surat yang lainnya. Dan yang saya lebih condong kepadanya saat ini. Misalnya saat ini saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim hanyalah pembuka dalam surat Al-Fatihah sebagaimana surat-surat yang lainnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu hanya ada pada satu tempat saja dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Jadi kalau kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah, namun masih ada Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan bagian dari surat Al-Quran. Di surat mana? Hah? Surat tidak ada. Surat, surat An-Naml. Yaitu kisah apa? Nabi Sulaiman yang menulis surat kepada ratu pada waktu itu. Yaitu dengan membawa apa? ayat Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu-satunya basmalah di dalam Al-Quran. Kalau menurut pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Wallahu taala alam. Jadi ini ada dua pembahasan ya harus kita bedakan. Surat Al-Fatihah ketika dibaca pada surat surat jahar itu Bismillah tetap dibaca, cuma tidak dijaharkan itu saja. Pembahasan yang kedua basmalah menurut pendapat yang roje kata Syekh itu bukan basmalah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Wallahu taala alam. Ya iya. enggak? Ya. Iya, nggak perlu minta maaf. Iya. Intinya lanjutkan tidak. Iya. Ya, Cari sudut yang lain. <laughs> Ya, ada lagi yang ditanyakan? belum kita akhiri. Ya. <laughs> Izin dulu sama sama tuan rumahnya. Ya. bukan wajib namun dibolehkan dianjurkan ya jadi meskipun orang tua kita tidak ada niat sama sekali untuk haji tetap anak boleh atau disyariatkan untuk menghajikan orang tua tersebut yang telah meninggal dunia namun dengan syarat tadi anaknya sudah berhaji terlebih dahulu sebagaimana dalam uh, riwayat Shub, uh, eh, rawi yang bernama Subruma ketika dia meng, uh, menghaji dihajikan kemudian di tanya Nabi salam apakah engkau sudah berhaji maka dari sini kata ulama syarat orang itu menghajikan orang lain harus orang itu sudah berhaji terlebih wallahu taala kenapa kalau pendapat yang rajin tidak karena riwayat Subruma itu ketika ditanya siapa Subruma itu dalam riwayat dikatakan akhulli dia adalah saudaraku dan yang saya lebih condong kepadanya bahwasanya boleh siapapun menghajikan orang yang dia niatkan untuk dikirimkan pahalanya meskipun bukan kerabatnya makanya sudah pernah kita sampaikan dari fatwa Syekh Abdul Musin Abbad Hafizullah Ta'ala ketika beliau ditanya di majelis ya ini pada waktu musim haji mahasiswa biasanya banyak orderan di sana ya mahasiswa Madinah banyak orderan ya ini belum belum selesai ditanya ya ditanya apakah boleh mahasiswa untuk menghajikan jemaah haji mungkin dari luar negeri ya. Kata beliau, dilihat ya, di sini ada dua perincian. Tahuj li tahud, au li tahud, au tahud li tahud. Engkau berhaji untuk mendapatkan imbalan atau engkau mendapatkan imbalan untuk berhaji. Jadi ya, itu apa? Diperinci oleh beliau. Karena memang sebagai mahasiswa ada fenomena yang kurang asik untuk didengar, ya. Yaitu apa? Sebagai mereka kita dicari orderan. Siapa yang bisa memberikan banyak pada dirinya, dia sanggup untuk apa? Menghajikan. Ya, terutama dari misalnya dari Malaysia misalnya, itu kalau ngasih ya tidak tanggung-tanggung misalnya 2000 real. Padahal untuk berangkat satu kali haji itu kalau kita ya standarnya itu 1000 real sudah cukup dari Madinah ke ke Mekah dalam dalam waktu seminggu. Nah, namun apa? Mereka terkadang minta apa? Minta bati, untung ya Haji 1000 real cukup, namun diberi dua ribu real, berarti seribunya apa? Untung. Ya. Bahkan mungkin ada yang lebih dari itu yang memberi. Jadi kadang apa? Pilih-pilih. Kadang ada orang dari Indonesia dia minta tolong. Ya, ya akhi, ini orang tua saya meninggal dunia, ini saya berhaji untuk dari saya. Saya cuma punya uang seribu real misalnya. Bisa kak engkau apa? Menghajiakan orang tua. Kadang sebagian mikir. Ya, karena pas-pasan apalagi takut apa torok takut ya ya tekor jadi kata saya belum si Abbas boleh kalau tujuannya apa engkau ambil uang tersebut untuk berhaji dan engkau akan mendapatkan pahala apa at-ta'awun ala diri watakwa pahala hajinya diambil oleh apa yang meninggal dunia tadi adapun engkau mendapatkan haji apa ta'awun ala diri watakwa jadi dari sini Syekh Hasan Abbas dan juga sebagai ulama di Saudi Arabia lebih condong kepada pendapat membolehkan orang lain menghaji atau seseorang menghajiakan orang lain yang tidak ada hubungan dengan kekerabatannya. Wallahu taala. Kenapa? Iya. Nah, niatnya tetap niatnya nama ibadah. Niatnya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan nyari ya untung tadi. Wallahu taala. Lebih parah dari itu, ya mungkin yang sebagai mungkin pengalaman nanti yang mau haji dan seterusnya, terkadang lebih parah dari itu sebagian ya orang TKI TKI yang sana atau yang mungkin di sana terkadang juga saya orderal lebih parah dari para siswa ya. yaitu apa terkadang dia masuk ke kloter-kloter itu dia buka tawaran yang paling murah saya siap membadali haji nah istilah sana apa badal haji saya siap membadali haji dengan tarif misalnya 300 real saya berani ya. namun apa dia bukan satu orang yang dibadali Eh dia minta lebih dari 10 orang. Eh kalau main 300 kali 10 sudah 3000 real. Bagaimana dia menghajikan apa sekali untuk apa 10 orang. Jadi pahalanya dibagi-bagi untuk 10 orang. Eh, ini tidak sah tentunya. Ini tidak benar. Namun inilah kenyataan atau fenomena yang ada di Saudi Arabia ketika musim haji. Jadi jemaah haji terkadang itu jadi santapan lezat bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan dari dengan apa dalil membantu untuk membadali haji. Wallahu taala Iya. Ya, Umrah sama, hukumnya sama. Ya. Wallahu taala. Ada lagi pertanyaannya? Iya. Yeah. Tidak, tidak dengar saya atau mungkin lupa saya, tidak tahu. wallahualam taala. Ya mungkin perlu disampaikan mungkin di kitab mana bisa kita teliti kembali. wallahualam taala. Ya, saya rasa cukup sekian apa yang kita sampaikan karena sudah malam. Wallahu taala wa akhir da'wana Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah